Belum, belum mana ya? Belum sempurna ya? Yakfil labiba kitabullah wa'idatan. Kama ata fi hadith Sayyidil Hasan. Wal kamilu yakbalu takmil. Wal nagisu la yakbalu takmil. Liannahu mitlul wi'a'il makhruk la yumsiku syi'ah. ولا تكن مثل أهل الزمان فإنهم مغربون عن الحق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم بدا الدين غريبا وسيعود كما بدأ Kemarin diterangkan bagaimana setiap kamu mau menghadiri majelis berkumpul sama seseorang pertimbangkan dulu. ini kalau kumpul sama mereka ini ada manfaatnya apa enggak? Ngobrol sama mereka ini ada nilainya apa enggak? Karena obrolan itu enggak ada nilainya kecuali dalam tiga hal ya. La khaira fi katsirin min ajwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, ngajak bersedekah, ngajak berbuat baik atau mendamaikan manusia. Pertimbangkan juga dengan hadis Nabi kullu kalamin adam alaih lalah semua omongannya manusia ini akan menjadi bukti jelek. Enggak ada bukti baiknya. Illa kecuali amran bima'ruf au nahyan 'an munkar au dzikrullah, amar ma'ruf nahi munkar atau berzikir kepada Allah. Kalau sudah kamu pertimbangkan, oh iya ada hasilnya sesuai dengan ayat ini, masuk. Kalau enggak, tinggalkan, enggak usah kumpul sama mereka. Kenapa? Udurnya kamu udah jelas. Sudah alasan kamu udah jelas kok. Ada apa mau kumpul sama mereka ngobrol sama orang ini nggak ada hasilnya? Yakfil labiba kitabullah mu'idatan. Dikatakan dalam syair untuk orang yang cerdas sebagai peringatan cukup seperti Al-Qur'an. Hitung semuanya dengan Al-Qur'an. Begitulah yang kama ata fil hadits Sayyidil Hasan sebagaimana itu datang juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal kamil baru takmil. Orang itu menjadi sempurna kalau dia menerima cara untuk menyempurnakan diri. Wanagis layak baru takmil. Orang yang dikatakan cacat atau kurang yaitu yang nggak mau jadi sempurna. Kalau ada diri kamu tadi itu ingin sempurna, kamu harus mau usulan teguran yang bisa menjadikan diri kamu sempurna. Contoh, mata kamu kotor. Ada yang negar, eh mata kamu kotor. Kamu bersihkan. Ada kamil, akhirnya sempurna juga. Bersih mata kamu. Baju kamu terbalik. Dilihat, oh iya menerima gitu. menangis orang yang cacat nggak mau menerima. Mata kamu tuh kata apa? motor tunggu debi. Ada nagis. Layak balut takmil. Head. Baju kamu kebalik, biar pakai pakaian sendiri. Urusan apa dengan kamu? Ada nagis. An-Nazil saibul tak takmil. Sehingga setiap saatnya itu semakin berkurang orang yang najis ini. Semakin jatuh nilainya. Li'annahu mithrul wila'il ina'il makhruk. Karena orang yang najis ini orang cacat ini seperti wadah yang lobang. Layum siku syiah. Inti isi penuh, netes terus, tes, tes, makin turun, makin, habis tidak bisa mempertahankan sesuatu apapun di dalamnya. Kenapa? Lobang. Lobang. Karena jangan punya sifat begitu. Kamu bersifatlah cari orang yang mau menegur kamu, yang menjadikan kamu sempurna, yang mau membimbing kamu. Sumpah nasihati terus sana. Saya setiap saatnya ditegur terus. Lah, ini nagis ini. Layak balu takmil. Ini orang yang kurang, ini orang cacat ini, yang tidak menerima dirinya untuk menjadi orang sempurna. Ini orang bodoh ini. Lo ngana disuruh ngapal terus. Kesel. Capek, ini nagis. Bukan bukan orang kamil. Orang kamil ia kebalut tak takmil. Wala takun ahli zaman. Jangan kamu itu menjadi orang yang seperti hidup di zaman sekarang ini. Fa inna mughribun anil haq. Karena orang yang hidup ada di zaman ini mengasingkan diri daripada kebenaran. Hmm? Jadi mereka sengaja mengasingkan diri dari kebenaran. Dia nggak pernah kumpul sama orang soleh mengasingkan diri, menjauh. Dia nggak pernah kumpul dengan orang baca kitab, mengasingkan diri. Dia menampakkan dirinya menjadi orang yang uh, tidak tidak selevel lah dengan orang-orang yang baik tadi itu. Dia merasa dirinya sudah lebih tinggi, lebih unggul. Ini mukribun anil hak Dan benar apa yang dikatakan oleh Nabi? Hah? Bada ad-dinu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Itu penduduk zaman sekarang ini. Muncul agama ini dalam keadaan asing dan nanti akan kembali agama Islam ajarannya ini menjadi ah, asing. Ini yang baca hadis ini asing. Jarang yang baca hadis. Baca hadis itu kita. Yang lainnya baca koran. Dengar nasihat ini jarang. Yang ada dengarkan musik ada di mana-mana. Majelis seperti ini jarang. Majelis yang banyak main kartu, main itu ada di mana-mana. But orang yang menjauhkan diri dari yang demikian ini ini mughribuna anil haq. Huh? Jangan seperti mereka. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه ينبغي التخلق والمعاملة مع الخلق بما تحب أن يعاملك الله به من العفو عنهم وإنفاق الفضل عليهم لحتى يكون لك الجزاء من جنس العمل وهذا أفضل المعاملة والنية الصالحة إكسير المعاملة كما أن الإكسير المعروف يقلب الأعيان وإنما يحفظ المرء بقدر نيته ولا تظهر البركة في الذرية وغيرها إلا بالنية الصالحة من آبائهم فانبوا في أولادكم تفريغهم لطلب العلم فقد كان الحبيب حسين بن طاهر بن هاشم رضي الله عنه يسافر بنفسه إلى جاوة ثلاث مرات وخلى أولادهم متفرغين لطلب العلم حتى صاروا الآن أعيان أوقاتهم أو كما قال ينبغي التخلق والمعاملة مع الخلق Sepatutnya manusia itu saling berhubungan dengan makhluk ini bima tuhibbu ayu Allah bih. Dengan apa yang kamu diperlakukan sama Allah. Perlakukan makhluk itu dengan apa yang Allah memperlakukan kamu daripada kebaikan. Kau kepingin apa? Kepingin dimaafkan oleh Allah, maafkan makhluk gitu. Kau kepingin apa? Kepingin dibantu oleh Allah, bantulah makhluk Allah. Kau kepingin apa? Kepingin dijaga oleh Allah, jagalah makhluk Allah. Kepingin diperhatikan, perhatikan makhluknya Allah. Perlakukanlah makhluk Allah ini dengan apa yang kamu harapkan diperlakukan oleh Allah kepada kamu. Yang baik at-takhalluq wal ma'amalah ma'al khalaq bima tuhibbu an yu'amarkallah bih min al-afwi anhum wa infaqil fadli alaihim sehingga hatta yakun laka al-jaza min jinsil amal sehingga Allah membalas kamu sesuai jenang, dengan jenis amalnya kamu kamu suka membantu orang-orang yang susah maka Allah akan membantu ketika kamu susah kamu suka memperhatikan anak-anak yatim maka kamu akan selalu diperhatikan oleh Allah orang yang kekurangan kamu penuhi maka kamu tidak akan jadikan orang kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala kamu menghormati kepada orang yang lebih tua maka Allah jadikan nanti anak-anak muda menghormati kamu nantinya terus demikian Hah? al jaza min jinsil ah? amal karena memang begitu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dalam Al-Qur'an kalau kamu ridho kepada Allah, Allah ridho kepada kah? kamu. Radiyallahu anhum waradu waradu an. Kalau kamu mensyukuri nikmat, Allah akan membalas nikmat kah? A akan menambahi nikmat kepada kah? kamu. La in syakartum la azidan lakum. Kalau kamu itu berzikir kepada Allah, Allah akan mengingat kamu. Fadkuruni ad adkurkum. Kalau kamu itu mohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni kamu. Terus demikian al jaza min jinsil a min jinsil amal. Minta supaya rezekinya lancar tapi orang seret semuanya dibiarkan. Minta selalu dibantu oleh Allah tapi dia tidak pernah membantu. Nah, tidak demikian. Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. taib. Wa solehah salihah iksirul muamalah. Niat soleh itu adalah biang atau apa ya modal bibit cara kita bermuamalah kepada manusia niat kamu apa niat kamu itu ingin memeres mereka jadi orang boleh niat kamu itu ingin mensejahterakan mereka kamu jadi orang perhatian orang banyak menolong Niat kamu tadi itu orang yang sehat, orang yang sakit itu supaya sehat, maka kamu akan berusaha untuk mengobati. Niat kamu membuat orang itu sakit, ya kamu racun. Semuanya itu biangnya ada di ada di niat. Wa inna ma yuhfadzul mar'u bi qadri niyatih. Manusia itu akan dijaga sesuai dengan niatnya. Subhanallah. Ini kalau punya niat misal anak akan siap membantu orang semuanya. Kamu tidak dikasihkan kekurangan oleh Allah akan dikasihkan rezeki yang lancar untuk bisa membantu semuanya. Saya kepingin anak yatim ini semuanya saya biayai sekolah. Kamu biayai adanya. Nanti akan berkembang kamu jadikan oleh Allah Taala bisa membantu mereka semuanya. Nah, karena itu jangan ada yang keberatan. Tidak mampu anak. Tidak mampu beneran itu. Walaupun banyak duitnya. Tidak mampu beneran. Wala tadharul barakah fi durriya. Ini yang paling penting. Wa ghairiha illa bin niyati min abaihim. Bahkan tidak akan tampak berkah pada anak turunan atau dalam harta atau dalam segala hal kecuali karena niat orang tuanya. Kalau kamu itu misal bekerja nggak punya niat yang baik dalam pekerjaan kamu, nggak ada berkah, anaknya kamu nggak akan bisa menikmati. Coba kalau punya niat yang baik. Itu sampai berkah itu ke anak cucu kamu. Nih, tak kasih gambaran. Yang bangun masjid ini, misal. Masa orang sekarang orang dulu berkah semuanya sampai sekarang dimanfaatkan itu masjid. Berkah. Ini majelis ini. Masa orang sekarang yang ngadakan? Ini berkah daripada orang dulu. Karena itu segala sesuatu niatkan yang baik. Maka akan jadi berkah dan itu akan berlangsung sampai ke anak turunan. Hah? Karena itu niatkan fi auladikum. Niatkan yang baik dari itu untuk anak-anak kamu. Pertama tafriqhum li talabil ilm. Anak bekerja untuk anak penuhi segala kebutuhan anakku supaya full fokus untuk mencari ilmu. Dikatakan Habib Hussein bin Tahir bin Hashim. Ini abahnya Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir. Dan Habib abahnya Habib Tahir bin Husain bin, Tah, bin Tahir. Apanya? Beliau Habib Husain bin Tahir ini sering pergi ke tanah Jawa, Indonesia, sampai tiga kali. Indonesia ini jadi dulu itu tempat perdagangan, daerah makmur, strategis. Karena itu, masya Allah gantian sing jajah Indonesia ini. Tapi sekarang nggak ada penjajahnya dijajah bangsa sendiri kita nih. Itu Habib Hussein bin Tohir sering datang ke Indonesia, tapi anaknya tidak boleh. Semua anaknya fokus mencari ilmu. Hah? Anak yang bekerja, kamu mencari ilmu. Bukan baru balik anaknya khas. Said walidak fi syuhul. Bantu abahmu untuk syuhul. Jangan ada kecuali cari ilmu. Subhanallah. Akhirnya jadi a'yan au Mereka jadi orang yang terpandang ada di zaman. Jadi Abdullah bin Sun Tahir dari Habib Tahir bin husin bin Tahir. Lihat orang dulu begitu. Enggak mau melibatkan anaknya kalau begini. Dan kalau sudah begitu, jadi hebat semuanya, gitu loh. Nah, kalau kita kan enggak. Ya apa, anak sudah mulai tua padahal enggak tua. Disuruh anaknya urusan duniawi kan rugi sebenarnya anaknya ini punya potensi kadang-kadang nah, licik ini orang licik berarti licik dia menjadikan anaknya sama seperti dia bukan punya tujuan jadi anaknya lebih hebat daripada dia licik ini orang nah, karena itu kalau jadi orang tua jangan jadi orang tua licik orang tua yang punya niat yang hebat untuk anaknya ah, sehingga Anak nggak hafal Quran, anak harus hafal Quran. Gimana caranya hafal Quran? Hatta bayar. Gitu. Anak nggak jadi alim, anak harus jadi alim. Gimana caranya? Hatta banyak biaya. Diusahakan, insya Allah Allah akan lancarkan itu semuanya. Niat yang demikian ini akan jadi berkah sampai ke anak turunannya sukses nantinya. Wallahu a'lam. Maaf muskilah. Silakan. Yang penting tidak menjaga kehormatan. Ada orang menegur kita dengan cara yang ekstrim. Gimana? Kalau baik nggak ada muskilah. Kalau baik nggak ada muskilah. Misal kamu jalan ditegur sama bel, kamu nengah, kaget ini. minggir aja. Nggak mau ditegur dengan itu tetap nengah, amblas kamu. Semenjak itu adalah menguntungkan apalagi urusan agama, terima walaupun itu dengan cara es. Ya, nggak ada muskilah. Apa ruginya gitu loh, kalau memang itu ada manfaatnya.